Di pagi hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita yang sudah lama putus, yaitu pembacaan dari kitab مفيد المستفيد في فك تعريف التوحيد Imam الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu, bahwa yang pertama dari maksud mempelajari kitab ini adalah mengetahui madhab al-mu'allif. Membingkai pendapat al-mu'allif pendapat si penulis terkait dengan pembahasan yang sedang dibahas. Hal ini penting kenapa? Yaitu agar jangan sampai kita menisbatkan kepada penulis sesuatu yang bukan sebenarnya itu bukan pendapatnya. Sesuatu yang sebenarnya itu bukan bukan pendapatnya. Sebagaimana yang banyak beredar di uh, kalangan penuntut ilmu ya menisbatkan kepada seorang penulis pendapat yang sebenarnya itu bukan pendapatnya. Dan permasalahan yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang hukum seorang muslim yang melakukan syirik akbar, yang zahir, yang jelas. Bahwa orang tersebut telah batal Islamnya. Bahwa orang tersebut telah batal Islamnya. Wasara keatiran dan jadilah dia sebagai orang yang murtad dan jadilah dia sebagai orang yang yang kafir. Ini yang ditegaskan dan ditetapkan oleh penulis. Dan bukan maksud dari membahas kitab ini adalah seseorang mengkafirkan kaum muslimin. Tetapi yang disangkakan oleh sekelompok orang yang pendek pikirannya atau eh, buruk eh, dhannya, sangkaan dan dugaannya, melainkan pembahasan terhadap kitab ini adalah semata-mata yaitu membingkai pendapat ulama, membingkai pendapat alim yang dibahas dalam sebuah e, forum ilmiah, yaitu forum kajian ilmiah. Adapun hal yang berkaitan dengan takfir, mengkafirkan kaum muslimin yang seperti ini jauh dari apa yang dimaukan oleh penulis seperti itu ya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab la yukafirul muslimin tidak mengkafirkan kaum kaum muslimin nah ini penting untuk ditekankan ya dan per, perlu sekali untuk kembali kita kita tegaskan dan telah keliru orang-orang yang berpijak kepada karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Ya, secara umum seperti yang dilakukan oleh kelompok takfiriyun. Ya, di mana dari sikap seperti itu tumbuh atau di, di mana muncul dari pemahaman seperti itu sikap ya yang berakibat kepada tindakan anarkisme yang membunuhi kaum muslimin atau memerangi pemerintahan kaum muslimin Tentu yang seperti ini salah. Ini adalah keliru. Dan cukup sebagai bukti akan kelirunya hal ini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau yang bicara masalah tafsir dan beliau juga yang menyebut dalam kitabnya sendiri yaitu Masail Jahiliyah wajibnya berpegang dengan jamaatul muslimin. Wajibnya berpegang di, di bawah kepemimpinan eh, pemerintahan muslim. Kalau akan lihat di dalam kitab Masail Jahiliyah dalam masa jahiliyah disebutkan di situ bahwa termasuk dari perkara jahiliyah adalah uh, melakukan pemberontakan ya kepada pemerintah muslim yang sah ya melakukan uh, melanggar ketaatan ya kepada pemerintahan muslim muslim yang sah nah ini artinya beliau yang bicara masalah takfir Kemudian beliau juga yang bicara masalah wajibnya ya, memberikan ketaatan kepada as-sultan. Wajibnya memberikan ketaatan kepada sultan. Seperti itu juga kita dapati dari Syekh bin Baz dan para ulama kita rahimahumullah yang bicara tentang masalah ini. Yaitu masalah takfir kuburiyun, takfiran terhadap al-kuburiyun, tapi bersamaan dengan itu mereka juga lah orang yang mengajak untuk yang e, seseorang tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintahan muslim yang yang sah dan menganjurkan untuk mendengar dan taat dalam perkara yang dalam perkara yang ma'ruf. Seperti itu. Jadi kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian seperti yang dilakukan oleh sebagian orang mengambil takfirnya Syekh bin Bas dan kuburiyun tapi dalam masalah e, sikap kepada pemerintah mengambil dari orang-orang harafi. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang takfiri namun Syekh bin tidak demikian. Beliau yang bicara tentang masalah ada mulut jahal, tapi beliau juga yang menyuruh untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim ya yang sah. Nah, ini yang harusnya kita mengambil secara komprehensif dari para ulama tersebut. Intinya bahwa pembahasan ini ya semata-mata hanya membingkai masalah. Pembingkaian masalah. Adapun hal yang berkaitan dengan takfir maka harus diketahui ya dari si pelaku bahwa yang dilakukan adalah kufuran akbar yang jelas dan diketahui secara pasti bahwa si pelaku melakukannya anfasnya dengan maksud dan memang bukan bukan anbuhul bukan karena lal bukan disebabkan karena misalnya ya hilang akal ya orang yang hilang akal tidak tidak terkena obat syariat ya seperti orang yang melakukan kekufuran namun dia ada junub misalnya, dia gila misalnya atau dia dalam kondisi ya e, hilang akal, ya maka tidak ada hukum. nah, yang berlaku hukum adalah orang yang menyengaja melakukan kekufuran. Dan kita tahu, kita melihatnya atau kita mendengarnya. Ini ya, dan yang dilakukan benar adalah suatu kekufuran yang yang wadah, yang gamblang, yang jelas. Maka kepada persen tersebut Kemudian kita juga mengingatkan dalam masalah ini bahwa penting untuk membedakan antara pembingkaian masalah dengan masalah dakwah. Eh, masalah dakwah bahwa dalam masalah dakwah yang dikedepankan adalah din, adalah ya kelembutan, ya eh, bahwa yang dalam masalah dakwah yang didahulukan adalah ya seorang mendakwahkan dengan ya dengan <clears throat> ya tidak dengan onok, tidak dengan kekerasan, ya, melainkan dengan akhlak ya, yang baik. Jadi harus seorang itu pandai memisahkan. Ya kalau enggak, maka kita akan menuduh ulama kita taksir. Itu akibatnya. Ya kan? Seperti itu. Ya kalau hanya dikarenakan udur bil jahal, seorang disebut ada mau udur bil seorang disebut takfir, berarti ulama kita takfir. Kalau hanya disebabkan karena tidak memberi uzur dia berarti teroris berarti ulama kita yang teroris. Ya, yang berarti nanti ya bukan hanya ulama kita bahkan ya Al-Qur'an kita akan tuduh teroris. Yang mengajarkan teror, yang mengajarkan radikalisme. Jelas ini adalah ya pola pikir sebenarnya bukan pola pikir kita. Ya, ini pola pikir orang di luar kita. Namun sebagian kita mengambil pola pikir ini dan diadop tanpa dicermati lagi. Lihat bagaimana orang-orang di luar Islam seperti kaum liberal yang menuduh teroris hanya dengan jenggot. Berarti semua yang berjenggot teroris, gitu kan? Ini kan pola pikirnya mereka. Menuduh teroris hanya dari sisi bersadar, berarti semua yang bersadar teroris. Kemarin sudah gembira bahwa polisi bilang, ya, polisi bilang sadar bukan karena pakai jenggot kan, teroris. Sekarang berubah <laughs> seperti itu bahwa <clears throat> bersadar menyebut ya, Dada bukan ciri teroris, karena satu bukan ciri teroris. Tapi sekarang masyarakat udah menjadi hal bilang, ya ciri teroris ini eh, syahadat. Hah? Nah, Allah wa Kalau yang mengatakan, mengatakan yang seperti ini adalah misalnya ya orang yang nggak berpendidikan, nah ada ah, orang yang berpendidikan, tapi gimana kalau yang mengatakannya adalah orang berpendidikan? Ya kurang cermat. Ini namanya kurang kurang cermat. Al-Muhim ini mukadimah kembali kita sampaikan ya untuk kita mengingatkan Kenapa? Karena di sana ada orang yang menggunakan kutub ulama dakwah, kitab ulama dakwah sebagai batu loncatan kepada takfir, sebagai batu loncatan takfir yang salah, sebagai batu loncatan kepada yang salah, Ya, yang dia sokwa tahu. Ya, yang dia sokwa tahu. <clears throat> Artinya bukan karena mereka menggunakan kitab ulama dakwah kita jadi nggak belajar ini, namanya salah. Kalau teroris menggunakan Al-Quran kita jadi nggak baca Quran gitu, kehan. Ya. Justru semua yang belajar tahu bahwa metode yang paling baik dalam membantah al-mukhalif orang yang menyelisih adalah dengan dengan hujah. Dia berdaya dengan apa? Dengan ayat, bantah dengan ayat yang sama. Maka begitu juga, mereka menggunakan kitab ulama kita, nahnu aula bihadza. Kita lebih pantas untuk ya, mengajarkan kitab ini. Dengan kita tanamkan. Bagaimana pemahaman Allah terhadap Bukan malah kita menjauhi kita. Tapi yang terjadi adalah karena semuanya dipati dengan kitab Muhammad bin Abdullah. Bahkan sebagian ustaz ada di Depok sana bilang ini kan kitabnya teroris. <laughs> ini kan kitabnya takfiri. Tuh. Kalau takfiri baca Quran, nanti kita nggak baca Quran, isyadah. Ya isyadah kalah. Padahal di luar sana yang mengucapkan logika seperti ini siapa? Ali Jufri. Ya, ketika melihat ISIS menggunakan ya kita tauhid sebagai kurikulumnya, Eh, pendidikan mereka langsung dibilang ini kita teroris. Maunya apa? Maunya semua yang menggunakan kitab Maulana ya dihadap oleh siapa? Uh, Kiai Kiai Indonesia siapa Idrus Ramli. Ya, logika yang sama. Dia ambil lagi oleh sebagai salafin dengan logika yang sama. Sebagai salafin tanpa dia sadari mengikuti logikanya Idrus Ramli. Mengikuti logikanya siapa? Ali Jufri. Seperti itu. Nah ini harus kita cermat. Ya. Bahwa bukan pada kitabnya, melainkan pada orangnya yang salah dalam memahami Alkitab. Maka kita, kalau tafsir yang benar dengan Al-Quran, kita bukannya meninggalkan Al-Quran. Kita jelaskan salahnya pendalilan dia dari ayat tersebut. ya. Dan kita berdalil dengan Al-Quran juga. Begitu kan? Ada ahli bid'ah berdalil dengan Al-Qur'an firman Allah. Demikian demikian demikian. Eh kita berdalil dengan akal untuk membantah itu. Allah. Kita pegang Al-Qur'an, bahkan pegang ayat yang salah, jelaskan itu yang salah terhadap ayat itu. Karena kita lebih pantas terhadap Al-Qur'an daripada dia. Begitu juga ketika mereka menggunakan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu juga. Dan nggak jauh, ya artinya bisa jadi yang terjadi sebenarnya barakallahu fik ini konspirasi. mana kita lihat bahwa <clears throat> orang-orang liberal <clears throat> dengan menanamkan pemikirannya ingin menjauhkan kaum muslim dari Islam. Orang-orang kafiri, orang-orang ya <clears throat> mereka melakukan teror, mereka menjauhkan kaum muslimin dengan aksinya. Mungkin nggak mereka sebenarnya kolaborasi? Mungkin, Mungkin sekali. Bahkan di uh, di apa di disinyalir bahwa ISIS itu adalah buatan Amerika. Ya? Dengan aksi-aksi kan kaum muslimin akhirnya fobi, fobi dengan kata jihad. Fobi dengan kata ya, eh, rela mati bela agama. Ini hak. Hak, ya. Fobi dengan kata-kata yang benar, ya, ini bilang kesalahan. Dan itu yang memang diinginkan oleh mereka. Itu yang memang diinginkan oleh mereka. Ini. Ya, maka kita lihat dalam <clears throat> ranah dakwah ya eh, fenomena ini. Bagaimana orang-orang liberal, orang-orang Syiah dan hebatnya itu Syiah bisa bermain di sini. Ya padahal mereka itu yang paling yang paling radikal. Ya, cuman itu pinternya mereka. pinternya mereka, halusnya mereka. Ya, padahal kalau mau didudukkan mana kitab Syiah dengan kitab Syiah Muhammad bin Abdul Wahab ini kita, ya kitab sampah mereka itu. Ya, mengkafirkan sahabat, ya. Dan segala macam kerusakan-kerusakan lain. Mana Allah wasallam. nantinya kalau mau dibilang yang menjadi bibit teror itu sebenarnya kutub Rusia, tapi mereka bisa main dengan orang lain Bisa, gimana mereka bisa berani tangan dengan orang liberal? Padahal sebenarnya kalau merujuk kepada pokok ajarannya dia lebih lebih radikal daripada kalau mau dikatakan kita Syekh Muhammad Lalab itu mengandung mengandung radikalisme. Al-Muhim gitu. Baik kita sambung insya Allah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu sampai kepada kalau kitab saya halaman 126 ya. Coba kalau kitab antum malah berapa kemarin? Hmm. Halaman 200. Ya. Baik. Anzur rahimakallah. Dibaca. وكذلك نرس قال للمؤلف رحمه الله انظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزال الله قلبه عدم تقصير المعين كيف ذكر عن مثل فقر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية ومثل أبي محشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام طيب فقبل قال وكفر فينا الله اللهم رحمته kepada ucapan imam yang agung yang dimaksud adalah Syekhul Islam di Taimiyah. Ya, Syekhul Islam di Karena di sini Syekh Muhammad menulis kitab Mungkin Mustabid sedang menukil kalamnya Ibnu Ibnu Taimiyah. Perhatikan <clears throat> kalau pada kalam yaitu ucapan imam yang agung ini. Alladzina sab'anu man azal Allah qalbah. Yaitu imam yang dinisbatkan kepadanya oleh orang-orang yang Allah telah simpangan hatinya. Jadi ada orang-orang yang mereka salah paham terhadap perkataan Ibnu Entah salah paham, entah memang sengaja. Ya. Kemudian dinisbatkan kepada Ibnu bahwa Ibnu tidak mengkafirkan secara ta'yin. Ya, tidak mengkafirkan secara secara ta'yin. Secara itu dengan tunjuk nama. Ya, dengan tunjuk dengan tunjuk hidung. Ya, fulan bin fulan Ya, sebagian orang mengatakan bahwa Muhammad bahwa Syekh Syekh Islam Ibnu tidak mengkafirkan secara secara ta'yin. Namun di sini dibantah oleh Syekh Muhammad. Kaifa kalau itu Fakhr Razi? Bagaimana? Lihat. Kita lihat sendiri bahwa Syekh Islam telah menyebutkan seperti orang seperti Fakhr Razi. Ya, wa huwa min akabir a'immat Syafi'i dan Fakhr Razi ini adalah di antara imam-imam Syafi'i yang besar. Ya, wa mithla bin Mi'syar, seperti Abu Mi'syar. Biografi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. <clears throat> Wa bin min akabir Mashuri dan Abu Mi'syar ini termasuk ya, dari ya, penulis besar min ada masyhurin min al-musannifin wa ghairihim dan selain keduanya ya yang pertama Pak Razi yang kedua bin Mishab annahum kafaru bahwa mereka telah kafir wartaddu dan telah murtad dari Islam ya nah, ini pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap perkataan Syekh Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah bahwa Menurut Muhammad bin Murad, Ibnu Taimiyah mengkafirkan Fakhrul Ali, mengkafirkan ya Abi Mi'syar. Ya. Disebabkan karena kekufuran yang wali, yang jelas yang gamblang ya, yang jeli. Ya. Baik. Wal fakhru huwa alladhi dzakarahu asy-syekh fi mabdi' al-mutakallimin. Dan fakhr ini itu fakhr Razi, dia adalah orang yang telah disebutkan sebelumnya oleh Syekh oleh Syekh Islam. Ya, di saat Syekh Islam sedang membantah Ahlul Kalam. Ya, lamma dzakara tasnifahu alladhi dzukira huna. Yaitu ketika Syekhul Islam menyebutkan bahwa Fakhrul Razi telah menulis sebuah kitab. Ya. Ini sebuah kitab yang berjudul apa? Sirrul Maktum ya uh, fi hukmi uh, mukhatabatin nujum. Ya. Rahasia yang tersembunyi tentang ya uh, berdialog dengan bintang dengan tata cara berdialog dengan bintang. Ya. Yang disebut bahwa kitab ini dibangun di atas asas mazhabnya musyrikin. Itu misalnya siapa? Seorang alim. Ya, seorang alim itu bahkan min akabir a'immati syafi'i. Ya, di antara ulama syafi'i yang yang populer. Ya. Baik. Walau hadhi kata Syekhul Islam wa hadhi riddatun al-Islam. Di situ Syekhul Islam menyebutkan dan ini setelah menyebutkan ya karyanya Fakhr Razi Ya, beliau mengatakan dan ini adalah kemurtadan dari Islam di ittifaqil Muslim, berdasarkan para kaum muslim. Artinya kaum muslim nggak boleh berselisih dalam perkara yang seperti ini. Dalam kekufuran yang sarih, yang jelas, yang tak bilang. Ya, yang jadi tak boleh. Ya, ada perselisihan dalam masalah ini. Kalau saya ya'ti Insya insyaallah ta'ala akan datang insyaallah ta'ala ucapan Syekhul Islam. Tapi nanti akan disebutkan lagi ya, secara eh, secara runut, secara ya lebih lengkap lagi. Baik. Selanjutnya kata beliau qala wa ta'ammal ayna ma dzakara fil lat wal uzza wa manat wa ja'alahu wa ja'alahu fi'l al musyrikin ma'aha huwa bi 'ilmihi alladhi yuf'alu bi dimashq wa ghayriha. Dan perhatikan juga apa yang beliau sebutkan. Ini masih perkataannya ya Syekh Islam Taimiyah. Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbicara tentang perkataannya Syekhul Islam. Yang kemarin ya sebelumnya telah dinukil. Ya. Kata beliau perhatikan juga ya kepada apa yang beliau ucapkan. Itu Syekhul Islam itu ini ucapkan. Ketika beliau bicara tentang lata uzza dan manat. Kemudian setelah bicara tentang lata uzza dan manat, dari kesyirikan musyrikin dulu, beliau bicara tentang kesyirikan di Dimash. Ya, langsung ingat ya, pada perayaan sebelumnya seperti itu. Ya, beliau bicara ini kesyirikan musyrikin dulu, Terus lihat kepada apa yang dilakukan di Damaskus. Jadi beliau menganalogikan apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dengan apa yang terjadi di zaman. Seperti itu. Para ulama itu. Wajahlah fi'lan musyrikin ma'aha wa bi'ainihim ladhi yu'alu di Damaskus. Dan bagaimana beliau menjadikan perbuatan musyrikin terhadap Latka Uzza dan Manat itulah persis seperti yang dilakukan kaum muslimin di Damaskus. Persis seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin di Damaskus dan di negeri-negeri lain. Karena setelahnya beliau sebutkan di Yaman, di Sahabah, seperti itu juga yang disebutkan oleh Sanani ini. Jadi itu yang namanya seorang alim, ya seorang yang punya perhatian tentang Allah, dia lihat sekelilingnya. Ya, tidak hanya kepada Allah maasi tapi Allah min lebih dahsyat daripada maksiat adalah apa? Kufuran. Mana satu-satu semua kufuran? Kalau dia belum bisa merupanya, paling tidak. Ya, dia tahu dalam di lingkungannya mau terjadi kesulitan seperti itu. Sehingga dia tahu kadar seberapa jauh tenggelamnya kaum muslimin dalam kebinasaan. Bukan untuk mengkafirkannya. Bukan untuk memeranginya. Namun untuk mendakwahinya. Untuk merangkulnya, untuk mengajak bahwa kondisinya genting. Nah, kalau beda antara orang yang tahu kondisinya genting dan orang yang tidak tahu bahwa kondisinya telah sedemikian genting. Baik. Allah wa ta'ala qawlahu qawlahu ala hadits dzat anwar. Dan perhatikan juga mana? Ini. Dan perhatikan juga kepada hadis Dr. Anwar. Ya. Hada qawlu fi mujarrad musyabahati fi ittifadi syajaratin. Inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau ucapan Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Fi mujarrad musyabahati fi ittifadi syajaratin. Pada sekedar perbuatan ya, meniru-niru mereka Ya, meniru-niru siapa? Orang-orang musyrikin. Karena kaum muslimin ketika itu ya di bawah kepemimpinan Nabi SAW minta kepada Nabi untuk dibuatkan apa? Data Allah seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Fittiqal di sejarah. Dalam urusan mengambil ya zat Allah. Ya, pakai tadi bahwa a'zam, maka bagaimana dengan perbuatan yang lebih dahsyat daripada itu? Artinya perbuatan ini hanya minta ya kemiripan. Ya, karena orang musyrikin punya apa? Punya semua. kaum muslimin yang baru masuk Islam di waktu minat Nabi itu, itu juga minta ya dibuatkan oleh Nabi bahasa semua. Namun Nabi SAW demikian keras pengingkarannya. Ya Allah Akbar inna sunan. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israel Musa. Ya ija'alana ilaha kama lawaliyah. Ya. Padahal hanya sekedar apa? Minta penyerupaan. Minta kesamaan. Namun demikian besar pengingkaran Nabi SAW, maka bagaimana jadinya dengan ya kesyirikan itu sendiri. Pakai bani Allah min dalika min asyirk bi'aini. Hal izda'id badala muta'allak. Maka apakah bagi orang yang menyimpang itu setelah keterangan ini semua tempat untuk bergantung masih adakah untuk bagi mereka tempat untuk bergantung? Artinya tempat untuk bersandar ya sebagai dalil yang menguatkan syubhat. Ya, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan muayyan. Baik, sekarang di sini ada dua makna. Anggap bahwa benar bahwa Syekhul Islam tidak mengkafirkan muayyan. Apakah al-haq itu pada diri Syekhul Islam? Tidak. Ya. Anggap bahwa Syekhul Islam ya, beliau mengatakan tidak ada takdir muayyan. Yang benar yang benar kebenaran tetap diambil dari Quran dan sunnah ini yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah pada ucapan beliau berikut. Artinya, ya, soal muslim tidak berpegang kepada ucapan alim. Ya, melainkan ucapan alim itu hanya membantu dalam memahami kitab dan dan sunnah. Ada pemahaman terhadap kitab dan sunnah itu ada koridor-koridornya, ada uh, apa namanya kaidah eh, kaidah-kaidah ya dalam memahaminya yang harus dijadikan pegangan ya agar tidak keluar dari arah dan dari rel yang seharusnya. Nah, ya, ini di sini ada dua perkara. Kita mendudukkan pendapat Syekhul Islam. Ya, yang kedua adalah mendudukkan ya perkara sesuai bingkai kebenaran. Ya. Apa pendapat Syekhul Islam misalnya? A, kemudian baru didudukkan. Benar nggak? Kalau kita timbang ucapan dia itu dengan kitab dan sunnah. Gitu langsung. Jadi dua step ini harus dilalui. Ya. Namun sebagian kita langsung mengklaim. Ya. Pendapat Syekh Hasan enggak begitu. Ya. Ini namanya ketergesa-gesaan dalam dalam menganalisa. Begitu nggak? Ya. Kita harus tahu dulu dong pendapatnya MT dalam masalah ini. Baru kita dudukkan. Iya nggak? Bukan langsung mencakup. MT kan ah, pendapatnya begitu. Begitu nggak? Kalau sudah kita bingkai pendapatnya, misalnya dia mengatakan A, ah, baru kita dudukkan. Ya. Kalau orang yang masih hidup, gampang tinggal nanya. Tapi kalau orang udah nggak ada, maka kita rujuk kepada kita. Baik, ini yang di dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Syekh Islam mengkafirkan dengan takdir. Ya. Baik. <clears throat> Selanjutnya kata beliau qala Hal zat badana muta'allaqun bi syai'in min kalami hadzal imam. Maka masih adakah bagi orang yang menyimpang itu? Ya pegangan dan sandaran ya dari ucapan imam ini yaitu Syekhul Islam itu Baik, <clears throat> lanjut dari beliau qala wa ana adkuru lafzahu alladhi bihi ala zaidihim. Dan aku akan sebutkan redaksi yang digunakan oleh orang-orang yang menyimpang itu sebagai sandaran mereka. Jadi memang mereka punya ya punya syubhat dari kalamnya Syekhul Islam. Ya. Kenapa mereka katakan Syekhul Islam ini tidak mengkafirkan Nasai? Syekhul Islam bilang begini. Ya, demikian demikian demikian demikian. Padahal mereka salah salah paham. Mereka salah paham. Nah di sini Syekh Muhammad bin ingin mengungkap ya, apa yang dijadikan sandaran oleh mereka dari kalam Syekhul Islam itu Sehingga mereka kok bisa sampai kepada kesimpulan yang keliru tadi. Jelas sih, Beliau bilang, "Wa ana adru lafdhahu 'ala dalghihim." Dan aku akan sebutkan redaksi yang mereka gunakan sebagai hujjah dari kalamnya lagi Islam Ibnu rahimahullah. Ya, yang menjadikan mereka menyimpang. Dan apa ya? ya kita lagi Syekh Islam ini dikutip bukan oleh musuh dakwah di zaman sekarang, tapi oleh orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah. Ya. Kita lihat dari orang-orang yang membantah kita dalam masalah ini, mereka mengutip ini. Kalimat ini. Padahal di zaman dahulu yang mengutip perkataan itu siapa? musuh dakwah. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan ya redaksi kalam Syekh Islam itu dan beliau menjelaskan akan salah pahamnya orang-orang terhadap perkataan ini. Ya. Nah, ini permasalahannya sebenarnya apa? Sebenarnya karena kitab ini mahjur. Itu masalahnya. Ya. Diboikot. Ya, sehingga akhirnya muncullah kesalahpahaman tentang pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Muncullah salah paham menurut pendapat Imam bin Wahab. Enggak ada yang mau ngajarin kita bin Ilyas, enggak ada yang Akhirnya mereka cuma dapat yang ngajarin siapa? Takfiri. Kalau ada sunni salah yang ngajarin kita ini langsung ikut takfiri. Bukan ya. Ya, bukan kan seharusnya kalau ada sunni salah yang mengajarkan. Ya. Abi hawa nikmat harusnya. Ya. Tapi malah pemahaman takfir ini dijadikan apa? Dijadikan pijakan penilaian. Siapa yang ngajarin boleh saksi. Terjadi ya seperti ini, ngajarin misalnya hukum takfir muayyan karena Syekh Ishaq Muhammad bin Syekh Ishaq bin Ya. Bukan kisahnya yang dijadikan ukuran tapi pemahaman takfir yang dijadikan sebagai ya penentu. Semua yang ngajarin kitab Syekh yang seperti ini ada Beli Mustafid karena seorang takfir ngajarin berarti ngajarinnya takfir. Kok jadi dia menjadikan ukuran. Hmm. Ini kenapa sebab? Karena kita sudah termakan kepada sudah termakan ya ini ya propaganda orang-orang liberal. Termakan tanpa tanpa disadari. Kita pun juga akhirnya jadi apa? Jadi takut mbak. Sebagian kita takut membahas masalah dia. Sebagian kita takut membahas masalah pembatalan batal Islam. Ya kan? Ya, seperti yang sering pernah saya kutip. Syekh perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan Ya, bahwa sebagian orang yang yastankir, ya, mengingkari pembahasan seputar lembatan-lembatan Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, merasa risih dengan pembahasan seputar lembatan-lembatan lembatan-lembatan Islam Nah ini, nah ini memang yang memang dimaukan oleh musuh-musuh Islam dan itu pelan terjadi juga. Ya, dan sebagian ya, hatinya, sebagian hati kaum muslimin bahkan salafi sudah kena. Ya, sudah kena. Ya kalau ada seorang sunni salafi baca kitab ini, ya bukan sunni salafi yang dijadikan patokan dari si takfir ini itu yang dijadikan ukuran langsung selain yang membaca kitab itu takfir karena salah masalah dan itu terjadi pada sebagian teman ya mempopulerkan risalah seperti misalnya si tamuat ibn Sirah seorang ustaz itu kan kitab takfir akhirnya kemakan sama propagandanya orang Syiah termakan sama propagandanya Orang liberal termakan ah, semua propagandanya dengan ya, kaum teroris awal. Tujuannya adalah untuk mengkebiri dakwah syekh, dakwah dakwah tauhid. Nah, ini dari segala macam arah. Antum ketahui bahwa yang diperangi Islam tidak diperangi lebih besar bagaimana mereka memerangi tauhid. Emang Islam itu apa kalau bukan tauhid? Tauhidnya justru yang diperangi. Cuman kita nggak sadar. Kita hanya melihat ketika kaum muslimin dibantai secara fisik. Oh menangis. Tapi ketika tauhid dikebiri. Ya, tauhid dikasih subhat, dikunci mati. Sehingga orang kobi terhadap pembahasan ah, Sebab rindah, sebab-sebab kemurtadan. tidak ada hati-hati yang menangis. Tidak ada hati-hati yang menangis. Mana sallallahu alaihi kan ya kepada ucapan yang sering di ya di apa dicatut ya oleh orang-orang yang menyimpang. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Qala wa ana azkuru lafzahu alladhi ihtajju bihi ala zaihihim." Dan aku akan sebutkan lafal redaksi Syekh Muhammad bin Abdul lafal redaksi Syekh Islam yang sering dijadikan hujah ya oleh mereka di atas kesesatan. Berkata Syekh Islam. Ini perkataan Syekh Islam. Ya, ini dalilnya mereka. Dan dari sebagian ma'al asaf, ya sebagian salafi. Ma'al asaf. Anni min a'zamin nasi nahyan an an yunsada mu'ayyad bila takfirin wa tasfiqin wa ma'siyah. Bahwa aku adalah orang yang paling ya kuat melarang dari menisbatkan kepada persen ya bahwa persen itu dikatakan kafir, fasik atau pelaku maksiat. Ya. Illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjah risaliyah. Kecuali apabila telah diketahui bahwa hujjah risaliyah itu telah tegak atasnya. Alati man khalafa kana kafiran taratan. Di mana? Barang siapa yang menyelisih hujjah risaliah tadi, maka dia menjadi kafir atau menjadi fasik wa asiyan ukhra atau menjadi pelaku maksiat intah kalam. Kalam hak, kalam yang benar bahwa Syekhul Islam Ibnu adalah orang yang paling keras dalam melarang ya takfir, tafsik, wa tadi. Tapi bukan berarti ketika seorang jatuh pada kufur jadi jadi kafir. Ini kan dua perkara yang sebenarnya berbeda, ya kan? Ya. Bahwa kita juga pun demikian. Ya, kita orang yang paling keras dalam melarang ya menisbatkan seorang muslim kemudian kita katakan orang itu kafir. Orang itu fasik. Kecuali nggak katanya al-hujjah. Kecuali katanya padanya hujjah. Cuman masalahnya sebagian orang menganggap bahwa penegakan hujjah ini harus datang sendiri ke ketok pintunya, jelasin satu persatu. Ini yang mereka maksud dengan pendengaran hujjah. Sedangkan pendengaran hujjah dalam konteks ini, dalam konteks syirik akbar yang lahir adalah Al-Quran. Yang barang siapa yang sampai ke Al-Quran telah tegak kepadanya hujah. Telah tegak kepadanya hujah. Nah, Baik, ini perkataannya syekh Islam. Perkataan Syekh Muhammad selanjutnya. Qala wa hadhihi sifatu kalam. Inilah ya redaksi ucapannya syekh Islam dalam masalah ini. Ya. Di kulli mawdhi'in waqafna 'alaihi min kalam. Pada setiap tempat yang kami dapati dari ucapannya. Artinya ucapannya tidak hanya di satu tempat, tapi ada di banyak tempat. La ada mata pilih mu'ayyan illa atba'u bima yuzilul ishkal. Beliau tidak menyebutkan ya tentang perkara dinasikannya takdir mu'ayyan, dinafikannya takdir mu'ayyan kecuali beliau ikuti ikutkan setelahnya dengan keterangan yang menghilangkan ya, syubhat. Apa itu? annal murad bitawakuf bahwa yang dia maksud dengan abstain dari takfir muayyan ya adalah sebelum sampai kepadanya hujan. Karena kalau orang itu belum sampai kepadanya hujan harus abstain dari takfir. Ya, harus abstain dari dari takfir. Ya. Annal murad bitawakuf bahwa yang maksud dengan abstain an takfiri dari mengkafirkannya yaitu kapan? Qabla an Sebelum sampai kepadanya al-hujjah. Wa amma idza balagatul hujjah, adapun apabila telah sampai kepada orang itu hujjah, hukum alaihi maka hukum berlaku sesuai dengan dengan pelanggarannya. Lima tafsir tilkal masalah min tafsir apakah dia melanggar kekufuran berarti kafir. Ya, apa kemaksiatan berarti dia fasik atau pelaku maksiat. Jelas? Sampai sini jelas? Bahwa ini maksud dengan tawakuf adalah apa? Sebelum sampai kepadanya hujjah. وصرها رضي الله وصرها رحمه الله تعالى أن كلامه أيضا في غير مسألة الظاهرة dan beliau tegaskan bahwa ucapan beliau ini di luar masalah zahirah. Berarti dalam perkara zahirah ada abstain? Ya, ada abstain. Wasarfaha dan beliau terangkan, jelaskan, ya, dan belangkan bahwa ucapan beliau ini fi ghairil mas'alati dhahirah. Pada selain perkara zahirah. Karena perkaranya ada enggak sama, enggak boleh rata Ada masalah yang Ya, itu perkara yang diketahui oleh semua orang. Enggak alimnya, enggak penutup ilmunya, ya. Enggak kiainya, enggak ustaznya hatta tukang becaknya semua tahu bahwa itu adalah ajaran Islam. Apa itu? Seperti waktu. Imam Syafi'i mencontohkan dengan seperti misalnya Imam Syafi'i mencontohkan seperti wudhu Salawatul khamis, wajib lima waktu. waktu. Ya, nggak dicontohkan tentang akbar. Kenapa? Karena wajibnya satu lima waktu ini, ya itu zahir. Apalagi perkara syirik akbar. Ya, anda bisa lihat dalam kitab Ardul Jahal. Ya, beliau contoh, Imam Syafi'i contohkan dengan masalah salawatul khamis. Ya. Karena la yutasawwar nggak nggak terbayangkan ada seorang muslim, ada seorang mengaku muslim tapi dia beribadah kepada selain Allah. Nggak ada ini, nggak ada. Antum silahkan lihat pada kutubul sirah. Kitab-kitab yang amat firqah-firqah. Al-Milal wal-Fisal. Apa disebut itu? Firqah dari kaum muslimin. Penyimpangannya apa? Menyembah kubur. Ada? Coba lihat. Antum lihat perpustakaan-perpustakaan. Ya, tapi penyimpangan dalam masalah sifat, penyimpangan dalam masalah. Tapi firqah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam firqah dari kaum muslimin enggak. Karena menyembah kepada selain Allah berarti sudah milah, milah ukhra, milah ukhra, sudah agama lain. Seperti itu. Seperti takrir para ulama. Rahimahumullah. Ini yang saya tahu. Ya, artinya ya bahwa orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah berpindah kepada milah milah yang lain, mulia. Nah, kembali kepada perkataan Syekh Islam, Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan bahwa kalamnya Syekh Islam tadi bahwa beliau tawakuf abstain dari takfir muayyan. Ya sampai ya e, hingga sampainya hujah itu dalam perkara apa? Ya, selain dalam perkara az Baik, kemudian di sini beliau akan menyebutkan ya dalil dari ini kesimpulan ini dari kalamnya Syekh Islam. Ini bahwa yang dimaksud dengan abstain dari takfir muayyan itu ya adalah sebelum ya sampainya hujjah. Kata beliau, kalau faqala di 'ala al ini, Syekhul Islam menyebutkan ketika membantah ahli kalam, lama zakar anna ba'd a'immatihim tujad minhum ridda 'ala islam kafir. Ketika beliau menyebutkan bahwa sebagian imam-imam ahli kalam ini, ahli filsafat ini, terdapat ya, dari mereka ya, kemurtadan dari Islam yang banyak. Ya, ulama kalam banyak ya, ya jatuh kepada apa? Sudah sebab kemurtadan. Kalau beliau berkata, beliau berkata, yaitu Syekhul Islam mengatakan, wajah idza fil maqalat Dan apabila dalam perkara-perkara yang sama, pokok makal mungkin dibilang, inna fiha mukhti, dia keliru dalam masalah ini. Bahwa tersesat, lam takum alaihi hujjah. Belum tegak kepadanya hujjah, Allah tidak perlu sahibuha. Belum tegak kepadanya hujjah yang menjadikan pelakunya kafir. Lakin dzalika yaqa fi tawaif minhum fil umur dhahirah. Akan tadi pelanggaran yang mereka lakukan ini adalah dalam perkara-perkara yang jelas yang gamblang. Allati ya'lamu fasalan 'amma. Yang telah diketahui oleh orang-orang khusus, yang berilmunya, ulama'nya, proses ilmunya, wal amal dan orang awamnya, sampai tuang becaknya. Gitu. Ya, sampai tuang tahunya. Tahu. Ya, minal muslimin annaha min dinil muslimin. Bahwa itu adalah dari agama Islam. Bagi misalnya apa? Nanti dicontohkan wujud salawat, wajibnya sholat lima waktu. Padahal orang mengatakan sholat lima waktu nggak wajib. Apakah ini ilmu khusus atau ilmu awam? Ilmu awam ini, ya. Kalau masalah sholat saja ilmu awam, apalagi tauhid. Begitu kan? Apalagi perkara ya kewajiban hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak bisa kita katakan uh, masalah sholat doa, masalah tauhid, tauhid ya, ya. Ya, sedangkan kewajiban sholat itu terlambat ini bukannya eh, apa eh, baru diwajibkan pada tahun berapa ke sepuluh ini. Ya kan? Ada ahli bisa SAW lain pertama, Yaqul la ilaha wa ucapkan la ilaha wa kalian Seperti itu takdirnya. Baik. Kata beliau qala ala ya'lamu al-qasa wal 'alam min muslimin yang diketahui telah diketahui oleh orang khusus dan bahkan orang awam dari kalangan muslimin Adalah min muslimin bahwa itu adalah agama Islam. yang kaum muslimin. Barang Yahudi dan Nasara bahkan orang Yahudi, orang Kristen sekalipun wal musyrikin dan orang-orang musyrik yang belum tahu bahwa itu adalah ajaran Islam. Ya, Anda Muhammadan wa Muhammad mu'ita biha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus mengajarkannya, wa kafara man khalafa dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Seperti apa perkara-perkara yang dimaksud? Seperti misalnya ambuhu bi ibadatillahi wahdahu la syarika perintah Allah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan satu Allah. Masalah tauhid. Wa nahyu an ibadati ahadin siwallah. Dan larangannya dari beribadah kepada pada siapapun selain Allah, dari malaikat, para nabi dan selain mereka. Fa inna hadha azharu sya'air Islam. Karena ini adalah syiar Islam yang paling zahir. Syiar Islam yang paling yang paling gamblang. Wa mithlu mu'adatil yahud wan nasara wal musyrikin. Dan seperti memusuhi muadad ini membenci musuh orang-orang yang orang Kristen dan orang-orang musyrik Umitu tahrimil fawahish dan seperti pengharaman akan zina wal riba wal khamr wal maisir zina riba ya minum minuman keras judi wal ini semua diketahui bukan hanya oleh ulama ya MUI-nya tapi juga diketahui sampai kalangan ya tukang lepetnya gitu yang jualan ya tahu tahu ya bahwa judi itu apa haram. Ya, tapi apakah ini judi atau bukan? Nggak semuanya tahu. Tapi judi haram tahu. Ya, tapi pendetilannya tidak semua tahu. Bentuk-bentuknya nggak semuanya tahu bahwa ini judi atau bukan. Ya, bahwa zina itu haram. Ya, bahwa riba itu haram dan seterusnya. Minum minuman keras itu haram. Kalau waktu dari kalian yang semisalnya, Thumma tajidu katsiran min min Kemudian kalian dapati banyak dari pemimpin-pemimpin mereka. Maksudnya pemimpin ahli kalam. Ya, itu pemimpin ya, ulama kalam. Waqa'u dan mau anwa terjatuh dalam perkara-perkara ini. Itu melanggar dalam perkara yang zahir. Ya. Jadi dikatakan kalau perkaranya khafiyah. Perkaranya apa? Sama. Mungkin dibilang ya bahwa pelakunya keliru, sesat, belum bedak padanya hujah. Tapi yang mereka lakukan ini dalam perkara zahirah. Apa perkara zahirah? Masalah tauhid, masalah syirik. Ya, masalah ahkam. Masalah ahkam. Ya, wajibnya sholat, ya haramnya zina, riba, khamr. Masalah zahirah. Yang seperti yang dicontohkan. Pematah itu kasihan menjurusihin Kemudian kalian mendapat banyak dari pemimpin mereka, mungkin ahli kalam itu, mereka terjatuh ke dalam pelanggaran yang Allah yang ini pakaian murtad. Sehingga mereka menjadi murtad. Sehingga mereka menjadi murtad. Qala wa ablaq min dzalik anna minhum man saddaqa fi dinil musyrikin. Dan lebih dahsyat daripada itu bahwa ada dari mereka dari pemimpin ahli kalam itu yang menulis kita, ya mencocoki ajaran musyrikin, warid dari Islam dan kemufaran dari Islam. Memberikan contoh, tanah sanna farrazi, seperti yang dilakukan oleh Ar-Razi. Ya, yaitu ketika dia menulis kitabnya fi ibadatil kawakib yang mengajak peribadatan kepada bintang. Ya, wa aqama al-adillah ala husni dalik dan menegakkan dalil-dalil akan benarnya perbuatan itu, manfaatnya dan besarnya manfaatnya. Wa fi dan mengajak orang lain untuk melakukannya. Kemudian beliau bilang, wah diri tidak bisa dan ialah kemurtadan dari Islam di kitab muslimin sesuai kesepakatan kaum muslim. Ini yang beliau isyaratkan tadi. Bahwa beliau akan sebutkan secara lebih lengkapnya. Di sini disebutkan lebih lengkapnya. Wa diridatul Islam bi kafir muslimin. Dan nah, inilah kemungkaran dari Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslim. Itu saya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya ya, kembali kepada kalimat Syekh Islam yang dijadikan ya syubhat oleh mereka. Bahwa Syekh Islam mengatakan inni min a'lamin nasi nahyan an an yunsaba mu'ayyan ila tafsir atau tafsikin atau ya maksiat. Aku adalah orang yang paling keras dalam melarang, menisbatkan seorang persen tertentu kepada tafsir, tafsir atau maksiat. Ya. Sebelum ya sampai sebelum tegak kepadanya apa? Hujah artisani. Kemudian beliau bilang di tempat yang lain ya bahwa perkaranya tidak sama. Ya, bahwa Syekh Muhammad Abdullah mengatakan ya bahwa yang seperti itu selain dalam perkara al ada Adapun dalam perkara zahirah enggak ada istilah hujah belum tegak. Bukan berarti takfir. Boleh takfir sebelum hujah tegak? Tidak boleh. Tidak boleh takfir sebelum hujah tegak. Takfir harus setelah hujah tegak. Ya. Cuman masalahnya apakah orang yang sujud pada selain Allah dan dia tinggal di tengah kaum muslimin? Ya. Boleh dibilang hujah belum tegak. Nah ini yang keliru. Tak bisa dikatakan bahwa hujan itu benar. Ya, hujan sudah tegak. Ya. Begitu juga masalah haramnya eh, wajibnya sholat lima waktu, eh, haramnya zina, riba, ya, minum-minuman keras. Ya. Bagi orang yang tinggal di tengah kaum muslimin, ya, nggak boleh dibilang bahwa orang itu hujan belum, hujan belum Hujan sudah. Kenapa? Karena ini masalah zahirah. Gitu kesimpulannya kesimpulan di situ. Allah taala ala wa alam. Ya. Wa Udah mati dari tadi, itu merekam enggak? Baik, saya cukupkan. Saya